Kita masih dalam pembahasan sikap seorang muslim terhadap pemimpin kaum muslimin. Terakhir kita sampaikan dua poin sikap seorang muslim terhadap pemimpin yang muslim. Yang pertama adalah menghormati dan memuliakannya. Tentunya sesuai dengan kedudukannya. Yang kedua telah kita sampaikan kemarin kewajiban mentaati pemimpin yang muslim bagaimanapun keadaannya. Selama dia masih muslim, kewajiban kita mendengar dan taat kepada perintahnya selama di dalam hal yang ma'ruf. Entah pemimpin itu berhukum dengan syarat Islam atau tidak, ataukah dia dolim atau tidak, selama dia masih muslim, kewajiban kita asam wa ta'ah fil ma'ruf seperti yang sudah kita sampaikan ya dan kita kemarin sudah berjanji untuk menyampaikan ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Usul Sunnah tentang siapa pemimpin muslim tersebut. Kata beliau dalam kitabnya Usul Sunnah wasam'u wa ta'alil a'immati wa amiril mu'minin al bari wal fajir. Kewajiban mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, baik orang itu soleh atau toleh, yang baik ataupun yang fajir, waman waliyal khilafata an nasu alaih yaitu siapa pemimpin tersebut yang telah ya menguasai kekhalifahan dan manusia telah bersatu di atasnya waradubihi dan mereka ridho dengannya waman aliyahum bisayf. ataupun yang telah berhasil mengkudeta dan dia telah berkuasa hatta sara khalifatan sampai dia dibaiat sebagai khalifah atau dia dinamakan sebagai amiral Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Ini adalah sekali lagi syarat orang itu sudah dikatakan pemimpin yang wajib didengar dan ditaati. Yang mereka sekali lagi adalah kaum muslimin dan mereka diakui oleh kaum muslimin. Ini namanya pemimpin muslim yang ada kewajiban kita menghormatinya, ada kewajiban untuk kita mendengar dan taat. Tidak disyaratkan harus pemimpin itu yang soleh atau pemimpin tersebut ya berhukum dengan syariat Islam. Namun bukan ya maksudnya kita ridho dengan selain syariat Islam tidak. Bedakan antara ya kita mengingkari itu sebagai syariat yang ya tidak syar'i atau itu adalah undang-undang yang tidak syar'i dengan kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya. Ya, ketika kita tidak mengkafirkan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam, bukan berarti kita ridho dengan hukumnya yang menyelisih syariat Islam. Ya, sering kita sampaikan kita wajib berkeyakinan hukum Islam wajib diterapkan dalam segala bidang kehidupan. Namun tidak mesti orang yang tidak berhukum dengan hukum Islam langsung dikatakan kafir sebagaimana akidah kelompok Al-Khawarij. Demikian pula demikian di sini. Ya, kita mengingkari pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Namun bukan berarti kita apa? Ya, melengserkannya. Bukan berarti kita tidak boleh taat dan mendengar kepada perintahnya yang tidak me maksiati Allah dan Rasulnya. Ya, sekali lagi harus dibedakan dua hal tersebut. Karena beberapa orang ada yang gagal paham. Ya, dikira kita kalau mengatakan seperti ini, kita ridho dengan syariat selain hukum Islam. Kita katakan tidak. Ya, kita wajib berkeyakinan hukum Islamlah yang wajib diterapkan di atas muka bumi ini. Dan itu bukan hanya di hukum pemerintahan, dalam semua bidang kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kita eh berdagang, dalam kita berakhlak, dalam kita berdakwah harus dengan hukum Islam. Dalam kita berjuang juga demikian. Jangan asal-asalan harus dengan hukum Islam. Eh cuma memang inilah bedanya Ahlussunnah As-Salafiyun, eh firqatun najiyah dengan kelompok Khawarij. Kalau kelompok Khawarij yang pertama mereka menyempitkan hukum hanya pada hukum pemerintahan saja. Eh, ya, Padahal hukum Islam lebih luas. Makanya mereka tidak berhukum dengan hukum Islam ketika mereka berjihad, ketika mereka eh berperang. Eh seperti yang sering kita sampaikan, bagaimana mereka membunuh turis asing padahal Rasul mengatakan man kotala muahadan lam yarhatal jannah. Erwahul eh, Bukhari. Barang siapa membunuh turis asing, kafir muahad, orang itu tidak akan menjumpai surga. Ini yang apa? Mereka tidak berhukum dengan hukum Islam dalam mereka berjuang ya, demonstrasi misalnya, tidak ada dalam saat Islam. Ya, itu adalah hukum orang barat yang melakukan demonstrasi. Tidak ada dalam Al-Quran Sunnah. Dalam sejarah para sahabat, para tabir mereka berdemo. Ini kita tidak mau. Kita mau berjuang dengan syariat Islam. Ya, makanya kaum muslimin tidak akan menang selama mereka apa? Hanya menyempitkan hukum Islam hanya pada hukum pemerintahan. Ketika mereka berjihad, ketika mereka berjuang tanpa hukum Islam, bagaimana mereka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Eh mereka menyamar, cukur jenggot, pakai isbal, eh celana tidak cingkrang, mau menyamar jadi teroris, ngebom. Sudah apa? Eh caranya salah, tidak berhukum dengan hukum Islam dalam penampilan mereka. Bagaimana Allah akan menolong mereka? Apalagi dengan cara mengebom tadi. Eh sungguh luar biasa. Eh kesesatan mereka. Karena apa? Otak mereka hanya menyempitkan hukum hanya pemerintah. Lupa kalau mereka ini diwajibkan juga apa? Berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala dalam penampilan mereka. Eh bahkan lebih dari itu. Beberapa teroris untuk menyamar pakai apa? Eh cadar, pakai baju perempuan. Pada Rasul mengatakan, la'anallahu al-mutasabbihina ar rijal bin nisa. Laknat Allah bagi laki-laki yang menyerupai, menyerupai apa? Kaum wanita. Bagaimana Allah akan menolong perjuangan mereka sehingga mereka apa? Terlaknat. Naudzubillah min dalik. Ini sekali lagi karena otak mereka menyempitkan hukum Allah hanya pada hukum pemerintahan saja. Lupa dengan diri mereka untuk berhukum dengan hukum Allah. Ketika mereka berjuang, lupa kalau perjuangan itu adalah ibadah wajib sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu beda kita. Eh kita alusunah mengatakan hukum Islam itu mencakup segala bidang kehidupan. Yang kedua bedanya kita dengan mereka. Kalau mereka mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Islam langsung kafir murtad halal darahnya. Kalau ahlu sunnah sejak zaman sahabat sampai detik ini mengatakan ada perinciannya. Ya, dan masalah kafir mengkafirkan person-person dari kaum muslimin ini butuh perincian yang sangat panjang. Ya, intinya tidak secara mutlak sebagaimana kelompok al khawarid kelompok teroris teroris itu. Ya, meskipun sekali lagi kita wajib berkeyakinan hukum Islam itu yang wajib diterapkan di atas muka bumi. Namun itu bukan syarat pemimpin muslim itu ditaati dan di, didengar perintahnya. Eh, syarat yang paling utama dan ini intinya selama dia masih muslim. Kata Rasulullah SAW, illa antara kufran bawaan. Kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut, baru sudah tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepadanya. Ya, ini batas akhir sudah kita sampaikan kemarin bahwasanya selama dia masih muslim meskipun dia orang fajir, alil bid'ah ataupun dia eh tidak berhukum dengan syariat Islam selama dia masih muslim kewajiban kita menghormati, kewajiban kita mendengar dan taat kepadanya. Dan yang ketiga kemarin yang terakhir kita putuskan atau kita berhenti pada poin yang ketiga ini yaitu asober persabar dalam menghadapi pemimpin ya yang tidak berhukum dengan syariat Islam yang ya zalim, yang korupsi atau yang lainnya yaitu kita wajib untuk betul-betul melaksanakan sabda Rasul SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia bersabar. Fa inna man faraqal jama'ata fa famata tan jahiliyah Karena barang siapa memisahkan diri dari barisan pemimpin kaum muslimin, kemudian dia mati, maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Kata para ulama, jahiliyah di sini maksudnya adalah dia jatuh ke dalam dosa besar. Naudzubillah min dalik. Ini adalah ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita betul-betul eh, memahami pemahaman eh, al-sunnah wal Jamaah dalam masalah pemimpin kaum muslimin. Kemudian masalah muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah kata para ulama adanya pemimpin yang dolim itu adalah musibah bagi kita semuanya. Dan namanya musibah itu sumbernya, sebab utamanya karena dosa-dosa kita. Ma'asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu'an kesir. Tidaklah musibah itu menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. al fasadu fil bari wal bahri ma kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di daratan dari lautan karena sebab dosa-dosa manusia agar Allah menimpakan sebagian daripada dosa yang mereka lakukan hikmahnya Allahum yarji'un agar mereka kembali kepada kebenaran bahwasanya pemimpin yang dolim itu sebab utamanya karena kedoliman kita sebagaimana Allah mengatakan juga dalam surat Al-An'am wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami kuasakan sebagian orang dolim di atas orang dolim yang lainnya karena sebab dosa-dosa mereka yang dolim pula. Ingin kita sampaikan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah taala dalam syarah Al-Aqidah atau Hawiyah tentang pembahasan ini dan ucapan beliau ini juga dinukil oleh Syekh al Albani rahimahullah dalam taklik terhadap Al-Aqidah atau Hawiyah yang sangat layak ya untuk kita pahami bahwasanya jangan hanya kita menyalahkan yang di atas saja namun kewajiban kita untuk introspeksi diri dan betul-betul kita eh, memperbaiki diri ya apalagi di tengah-tengah kaum muslimin banyak sekali manusia-manusia yang jauh dari agama Allah baik dalam akidah dalam ibadah, akhlak, bahkan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya seperti kita katakan tadi, ya, dosa manusia itulah penyebab manusia jatuh ke dalam ya, kemaksiatan dan kemaksiatan itulah yang mengantarkan manusia kepada adanya musibah berupa pemimpin yang zalim. Ini kita masih cari bukunya. Sementara kita tinggal dulu. Insya Allah kalau ketemu kita bacakan. Ya, intinya tadi Rasul mengatakan barang siapa melihat pemimpinnya, dia berbuat sesuatu yang dolim atau yang tidak sesuai dengan ya, keinginannya, maka biar bersabarlah. Tidak boleh kita apa mencaci makinya, tidak boleh kita ya melengserkannya, melaknatnya atau seterusnya. Jaga lisan, jaga hati dan jaga anggota badan kita dari hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Dan solusinya kata Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah, fa arada ra'iyah an yatakhallasu min dhulmil amri dhalim falyatruku dhulma. Ya, kata beliau apabila seseorang atau rakyat ingin terbebas dari kedoliman pemimpin yang dolim, mereka dulu yang harus meninggalkan kedoliman tersebut. Eh, kalau yang di atas banyak korupsi, yang di atas tidak berhukum dengan syariat Islam karena sebabnya di bawah ini juga yang banyak tidak berhukum dengan hukum Islam bahkan kelompok-kelompok teroris tadi yang meniakkan hukum Islam hukum Islam mereka sendiri tidak berhukum dengan hukum Islam yang teriak-teriak di jalan demonstrasi ya tegakkan khilafah Islamiyah mereka sendiri tidak menegakkan khilafah Islamiyah dalam hati mereka dalam perbuatan mereka ya tegakkan syariat Islam namun demonstrasi apakah demonstrasi syariat Islam Ya, ini sekali lagi adanya pemimpin yang dolim, adanya pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu karena sebab yang dibawa juga demikian. Itu adalah sunatullah. Ya, makanya solusinya bukan yang di atas yang digarap, yang di bawah yang digarap. Itulah sunnahnya ya Rasul sallallahu Makanya Rasul dulu ketika diminta jadi pemimpin Quraisy, Rasul tidak mau. Rasul mau gerilya di bawah, mau mendakwai umat kepada tauhid, kepada akidah yang benar dan telah sukses. Inilah sunatullah, sunahnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Eh, maka inilah yang juga diikuti oleh dakwah as-salafiyah, gerilya, eh, dakwah kepada at-tauhid la ilaha illallah, meluruskan akidah umat, mengatakan kepada umat bahwasanya la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berada disembah dengan benar kecuali Allah. Eh mulai dari awal ya memprioritaskan masalah al-aqidah tauhid la ilaha illallah. Dan inilah solusinya. Sebagaimana kata Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ah, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri mereka sendiri dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada taat Ya, jangan hanya sekali lagi eh menyalahkan yang di atas sedangkan yang di bawah ya bergentayangan, berbuat kesyirikan, kebid'ahan dan segala bentuk kemaksiatan. Naudzubillah min dalik. Kemudian yang keempat, di antara sikap sunnah kepada pemimpin muslim yaitu mendoakan atau menasihati mereka. Eh ketika mereka berbuat kekhilafan, kesalahan, kewajiban kita watawasabil hak watawasabil sabar. Adinu an-nasiha. Agama adalah an-nasihat. Namun ya ibadah tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Nah Nasihat termasuk ibadah. Eh karena Rasul mengatakan adil nasihat agama adalah nasihat di antara li'aimatil muslimin untuk pemimpin kaum muslimin. Dan Rasul telah memberikan aturan mainnya. Bagaimana menasihati pemimpin kaum muslimin? Ini bukan ya sembarangan, tidak asal-asalan. Ya, ada aturan mainnya kata Rasul SAW dan ini yang banyak tidak dipahami oleh ya para kelompok pergerakan, ya apalagi kelompok teroris, terutama di saat-saat seperti ini. Ya, inginnya apa? Eh langsung eh menasehati diterima langsung berdiri daulah islamia atau khilafah islamia atau hukum Islam. Ya, bukan seperti itu prosesnya. Ini adalah apa? Menyelisih sunatullah. Eh semuanya butuh eh waktu, butuh proses. Yang penting caranya harus dengan cara cara yang baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya dan pemahaman para salafus saleh. Ini sudah kita, pernah kita jelaskan panjang lebar dalam kitab Muamatul Hukam fi Dhaul Kitab wa Sunnah. Namun kita ulang kembali pada kesempatan kali ini karena memang berkaitan dengannya. Kata di sini Syekh Abdul Salam Al-Barjas ini ringkasan yang dulu pernah kita kaji di sini. Kata beliau, Hadal haqqu ja'a mansusan fi ahaditsa katsira an Rasul sallallahu Masalah menasihati pemimpin itu banyak dalil-dalilnya dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Eh, kemudian film membawakan eh, sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana cara menasari pemimpin tersebut. Eh, beliau membawakan riwayat dari sahabat Rasul Sallam yang bernama Iyad bin Ghanmin radhiyallahu anhu. Rasul mengatakan, "Man arada an yansaha lil sultanin fala yubdi alaniatan. Barang siapa yang berkehendak menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Fala yubdi ala niyata. Jangan sekali lagi di hadapan umum. Ini jelas-jelas Rasul SAW mengatakan nasihat kepada pemimpin ada cara khusus. Tidak seperti apa? Sembarang orang. Ya, sebagian orang mengatakan kalian salafiyun, ya, membantah Said Kutub, membantah Muhammad Kutub, Usama bin Laden, terang-terangan. Namun kenapa kalau pemimpin tidak kalian apa? Bongkar aibnya, dakwai mereka, nasihat mereka tengah terangan. Ini adalah orang yang apa? Jauh dari ajaran Rasul SAW. Kita sunnah mengatakan, Naduru madalil aina madara. Kita berputar bersama dalil, kemana dalil berputar? Dalil mengatakan ke kanan, kita ke kanan. Dalil mengatakan kiri ke kiri. Rasul ketika membantah kelompok alil bidah, Rasul SAW terang-terangan, Al-khawari kilabu alinar. Kelompok khawarid anjing-anjing neraka. Al-qadariyatu maju suhadil ummah. Terang-terangan Rasul membantah kelompok-kelompok sesat. Namun ketika Rasul ya, memberikan petunjuk kepada kita bagaimana menasihati pemimpin, maka Rasul memberikan cara khusus. Ini kita yang ikuti, ya. Caranya Rasul SAW. Apa yang kata Rasul kita ikuti, berusaha semaksimal mungkin. Di antaranya apa? Rasul mengatakan apabila engkau ingin menasihati pemimpinmu, jangan di hadapan umum, jangan di demo, jangan di hadapan umum, jangan di mimbar bebas, jalan di dunia maya, jangan di media-media manapun. Namun apa? fala yubdi ala niyatan walakin ya'khud biyadih. Ambil tangannya, berduaan dengannya, empat mata dengannya. Fa in qabila fadak. Jika diterima itu yang diharapkan. Fa in kana wa illa kana qad adalla di alaih. Jika dia diterima, maka telah gugur apa? kewajiban. Makanya demonstrasi eh bukan syariat Islam sama sekali, ya. Ada sebagian dai mengatakan, ya, oh itu kan kalau di Saudi Arabia nggak boleh kita demonstrasi karena hukumnya hukum Islam. Eh negaranya kerajaannya melarang. Kalau di negeri kita boleh kok eh demonstrasi. Kita katakan kalau seperti itu kaidahnya. Di negeri kita ini banyak eh minuman-minuman keras halal, pabrik-pabrik minuman keras halal. Apakah itu jadi halal? Ya. Naudzubillah mindal. Itu bukan kaidah. Ya, itu bukan syariat Islam, itu hanya apa? Rekayasa akan mereka yang sudah apa? ayat tumpul yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini sabda Rasul SAW. Dan ini yang dipraktekkan oleh para sahabat, para salafus soleh. Menasihati pemimpin secara rahasia, tidak terang-terangan. Eh kita bacakan ya, riwayat dari para sahabat Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul eh, kata Syekh Abdul Salam Al Barjas di sini dinukilkan ucapan beberapa ulama tentang hal ini antakuna munasahatu sirran kewajiban menasihati pemimpin dengan rahasia yakul al-allama ibnu nuhas atau nahas rahimallahu taala wa yukhtarul kalam ma'sultan fil khalwa alal kalam au ala ru'usil asyad kalau mau menasihati pemimpin itu fil khalwa berduaan ya bukan di hadapan orang banyak bal yawaddu law kallama sirran yang benar itu menasihatinya secara sirran, rahasia. Wa nasahahu min ghairi salisin lahuma. Eh berduaan tanpa tiga orang. Ya, ini kata al ulama yang bernama Ibnu Nahas. Kemudian Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab beliau Asil Jarar beliau mengatakan yang bagi liman dhahara lahu ghaltul imam fi ba'dil masail an yunasihahu. Selayaknya bagi yang melihat kesalahan pemimpin tentang beberapa permasalahan untuk dia menasehatinya. Kemudian kata beliau, wala yuzhir asyana alai ala ru'usil asyad. Namun tidak boleh membongkar aibnya, tidak boleh mencaci makinya eh di hadapan orang banyak. Ini ucapan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Kemudian eh dibawakan juga ucapan Al-Imam Al-Alam Asindi rahimahullah eh dalam Hasyiah al Musnad Imam Ahmad Beliau mengatakan man arada an yansahali sultanin nasihat sultan yang bagi antakuna fisir la bin khalqi. Menasihati pemimpin selayaknya rahasia, bukan di hadapan umum. Kemudian kata, eh beliau dibawakan di sini riwayat dari ulama salaf, Anna Sa'id bin Jumhan ja'a ila Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu anhu. Ada seorang yang bernama Said bin Jumhan mendatangi seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abi Aufa. Beliau berkata kepada Said tadi bin Jumhan, atau Said bin Jumhan berkata kepada Abdullah bin Abi Aufa, Inna sultan yadlimun nas wa yaf'alu bihim. Said bin Jumhan berkata kepada seorang sahabat Abdullah bin Abi Aufa, sesungguhnya pemimpin kita ini sekarang mendolimi manusia. Maka apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Abi Aufa seorang sahabat Rasul Fa akhada Abdullah bin Abi Auf radhiyallahu biyadi fa ghamazahu ghamzatan syadidah. Eh beliau pun apa? Mencelanya dengan keras. Karena dia apa? Mencaci maki pemimpin di hadapan sahabat Rasulullah SAW tadi. Inilah sikap salafus saleh yang betul-betul ya mengikuti ajaran Rasul, pemimpin yang dolim bagaimanapun kedolimannya. Dilarang untuk apa? Dicaci maki di hadapan di hadapan umum. Ya. Kemudian sang sahabat mengatakan, Wahai hak ya ibna Jumhan, celaka engkau wahai ibnu Jumhan. Alaika bisawadil abam Kewajibanmu untuk apa? Tetap di bawah kepemimpinan pemimpin muslim. In kana sultan yasma minka fatihi fi baitihi. Jika engkau mau menasihati pemimpin, datangi di rumahnya. Ya. Jangan di hadapan umum. Fa'akhbirmu bima ta'lam. Eh, beritahu dia tentang apa yang kau ketahui, nasihati dia ya secara rahasia fa in qabila minka wa ila fadau jika diterima itu yang diharapkan jika tidak sudah tinggalkan telah gugur apa kewajiban fa innaka lasta bi alaminhu karena ya tidaklah engkau lebih tahu daripada dia apalagi tentang masalah kebijakan politik dan sebagainya ya anda siapa kok sudah apa eh komentar masalah politik dan seterusnya padahal anta eh ya, bukan dalam eh lingkungan orang-orangnya ini sekali lagi, ya ulama salaf, para sahabat Rasul SAW, mereka sepakat menasihati pemimpin dengan cara rahasia. Kemudian juga disampaikan di sini riwayat Usama bin Zaid, seorang sahabat Rasul SAW. Beliau pernah dikatakan oleh seseorang, "Ala tadkhul ala Utsman itu kalimahu?" Tidakkah engkau menasihati Utsman radhiyallahu taala anhu? Ya, pada waktu fitnah ya yang terjadi pada waktu itu maka Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, "Atarauna anni la ukallimu la illa usmi'ukum?" Apakah kalian berpendapat kalau aku menasihatinya aku harus menyampaikannya kepada kalian? Ya, apakah harus aku menyebarkan nasihat itu kepada kalian? Ini dengan nada apa? Pengingkaran. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahi laqad kalam tu fima baini wa bainahu." Sungguh aku telah menasihati Utsman antara aku dan dia saja. Hanya empat mata saja dengan beliau. Ya. Duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awaman fatahahu. Aku tidak ingin menjadi pembuka pintu kejelekan. Ini sekali lagi, eh akidah para salafus saleh menasihati pemimpin dengan cara rahasia, eh dengan cara eh tersembunyi, bukan dengan eh caci maki di hadapan umum, eh bukan melaknatnya dan seterusnya. Makanya ulama al-sunnah wal jamaah mengatakan demonstrasi bukan termasuk ajaran Rasul, ajaran para sahabat, tabi'in dan tabi'u, at-tabi'in. Ya, sekali lagi itu adalah ajarannya orang-orang al-kuffar yang menyelimat menyelinat di hadapan eh, di barisan kaum kaum muslimin walakin aksara nasi la yaqilun. Kemudian yang ke lima Sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin adalah mendoakan mereka dengan kebaikan. Ya, sebagaimana kata Rasul SAW, khiyaru a'immatikum alladina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Pemimpin yang baik, yang kalian doakan mereka dengan kebaikan, yang mereka pun mendoakan kalian dengan kebaikan. Bahkan, ini merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnah dengan alil bid'ah atau alil ahwa, pengekor hawa nafsu. Sebagaimana kata Imam al barbahi dalam kitab beliau Syarh Sunnah, "Idza ra'aita rajulan yad'u ala sultan fa'lam anna sahibu hawa." Jika engkau melihat seseorang itu mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, melaknatnya, ya, maka ketahuilah dia pengekor hawa nafsu. Ya, kita mungkin pernah mendengar di saat aksi-aksi itu dan ini, ya, doa-doa yang luar biasa jeleknya kepada pemimpin. Allahumma alaika bi ya eh presiden kita. Ya Allah, ya adablah presiden kita. Itu ada muncul waktu aksi-aksi itu. Nauzubillah min dalik. Eh kata Imam Barbahari, apabila engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu. Wa idza ra'aita rajulan yad'u sultan fa'lam anna sayyibu sunnah insyaallah. Kata Imam Barbahari, jika engkau melihat orang itu mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, Ketahuilah dia pengikut sunnah Rasul insyaAllah. Fudel bin Iyad atau Imam Ahmad berkata, Lau kana li mustajabah, la ja'atu ali sultan. Jika aku melihat, jika aku punya satu doa yang mustajab, aku akan berikan kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian ketika ditanya kenapa bisa demikian, kata beliau kalau doa itu untukku, manfaatnya hanya untuk aku saja. Namun kalau untuk pemimpin kaum muslimin, maslahatnya untuk apa? Negeri dan ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ya banyak tidak dipahami oleh sebagian ya kaum muslimin demikian pula dengan para dai-dainya yang mereka mudah melaknat, mudah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Eh, bahkan dari mengkritik di hadapan eh, umum di dunia maya dan sebagainya. Maka sekali lagi bagaimanapun orang tersebut gelarnya apapun kalau dia mencaci pemimpin, eh, melaknat pemimpin, mengkritik pemimpin hadapan umum, dia bukan di atas al-sunnah wal jamaah. Kemudian yang keenam, dia antara sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin, yaitu tidak mengkudeta, eh, memberontak, merengserkan pemimpin yang muslim. Eh, selama dia masih muslim, haram untuk di, dikudeta. Sebagaimana dalilnya sudah kita sampaikan dari riwayat Imam Al-Muslim rahimahullah taala ya dari sahabat Ubadah bin Samit beliau mengatakan wa alla nunazi al amra ahlahu. Kita dilarang melengserkan pemimpin muslim ya selama apa? Dia masih muslim. Ya. Illa antara kufan bawahan kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut wa indakum minallahi fi burhan dan kalian memiliki bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ijma' salaf mengharamkan adanya kudeta eh pemberontakan. Ya. Kalau ada yang berhujah, dulu kan pernah terjadi pemberontakan, ya seperti Al Husain terhadap Al Hajjaj bin Yusuf atau yang lainnya. Maka kita katakan manhaj al sunnah mengatakan Allah berfirman Ya ayuhalladina amanu la tuqaddimu baina yadayi wa rasulih. Wahai orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Rasul SAW. Sekarang Rasul melarang, Husain membolehkan. Mana yang kita pilih? Rasul atau cucunya Rasul Husain? Kita cintai Husain karena beliau adalah ahlul bait. Namun mana yang kita lebih dahulukan, lebih kita cintai Husain atau Rasul sallallahu Ya. Kalau kalian mengatakan Husain lebih baik, naudzubillah min dalik, sudah ganti saja syahadatnya wa anna Husain Rasulullah. Ya, naudzubillah min dalik. Ya, sekali lagi inilah manhaj Al-Sunnah wal Jamaah. Seperti juga ada sebagian orang berdalil dengan kisah Abu Sa'id Al-Khudri yang katanya boleh mencaci maki ataupun eh mengingkari kemungkaran pemimpin di hadapan umum. Eh pada waktu itu ada kisah dalam Sahih Muslim juga Abu Sa'id Al-Khudri menasehati kalau nggak salah Abdul Malik bin Marwan yang ketika itu eh mendahulukan ya khutbah daripada salat Id ya. Abu Sa'id menegurnya Sebagian orang mengatakan ini di hadapan orang banyak ketika waktu apa? Salat Id. Padahal kata Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dan kata para ulama ya, bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu mendekati Abu Sa'id tidak teriak-teriak di jalan. Tidak teriak-teriak di hadapan umum. Eh, coba lihat dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yukallimuhu bainahu wa bainah. Bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri itu menasihati ya Abdul Malik bin Marwan empat mata Ya, tidak apa di hadapan, di hadapan umum. Ya. Kemudian juga kalaupun betul, eh dia melakukan itu. Sekarang mana kita yang pilih? Ucapan Rasul yang melarang menasihat pemimpin di hadapan umum atau ucapan Abu Said al al Khudri. Ya. Sekali lagi, inilah manhaj al sunnah wal jamaah sebagaimana yang Allah katakan ya la tuqaddimu baina yadaillah wa, wa rasulih. Demikian pula kita ingat ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yushiku antanzil alaikum hijaratun minas sama. Aku qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir turun hujan batu dari langit. Aku mengatakan sabda Rasul. Aku mengatakan Rasul bersabda, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Ya, ucapan Abu Bakar wa Umar saya tidak boleh dipertentangkan dengan sabda Rasul, apalagi ucapan Husain, apalagi ucapan Abu Said Al-Khudri. Ya, namun inilah sekali lagi al-bid'ah itu suka mencari-cari apa? Ya, dalil-dalil yang mereka kira itu bisa melegalkan ya perbuatan sesat mereka atau istilahnya mencari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ini Rasul jelas melarang. Kalau kalian mau menasihati pemimpin, fala yubdi ala niatan, Jangan di hadapan umum. Kok masih cari dalil-dalil apa yang membolehkan? Memang inilah ciri pelaku kebid'ahan ya para ya, pengikut kesesatan cari yang apa? Mutasyabihat. Sebagaimana kata Allah, fa'amal ladina fi qulubihim zaghun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'al fitnati wa Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kesesatan, penyimpangan, mereka apa? Suka mencari yang mutasyabihat, yang samar-samar. Tujuannya apa? Untuk bisa ditakwil-takwilkan, di otak atik sesuai dengan akal dan hawa nafsu mereka untuk meregalkan kesesatan mereka. Jelas Rasul mengatakan, "Efala yubdi ala niatan." Cari-cari apa kisah Abu Said Al Al Khudri radhiyallahu anhu. Itu pun kata para ulama, beliau tidak teriak-teriak seperti ini, ya, demonstrasi sekarang atau aksi ini, aksi itu dan seterusnya. Ada sebagian dai juga yang mengatakan, "Oh, itu bukan demo, itu syiar." Ya, seperti apa? Riba sekarang dinamakan apa? Bunga. Dan ini di antara tanda akhir zaman kata Rasul, yaitu adanya penamaan yang tidak sesuai dengan nama yang hakiki. Ya, khamar dinamakan apa? Minuman penyegar, eh misalnya ataupun eriba dikatakan bunga. Seperti kan sekarang apa? Eh ketika diserang demo itu haram-haram, dikatakan apa? Ini bukan demo, ini sekadar apa? Eh aksi bela Islam. Ini sekadar apa? Syiar Islam. Apa bedanya? Eh teriak-teriak di jalan apa? eh, mengkritik pemerintah, menasihati pemerintah dan seterusnya ya intinya sama ini adalah apa? Ya demonstrasi apapun ya yang dipakai nama tersebut intinya sama yaitu adalah apa? Menasihati pemimpin dan asap umum. Bahkan sudah kita sampaikan tadi, kalau kita dengarkan teriakan-teriakan mereka, banyak doa-doa yang ya, jelek kepada pemimpin kaum muslimin di negeri kita ini. Dan itu salah satu ya, tanda pengekor hawa nafsu na'udzubillah min dalik. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang akan kita baca dari eh, poin yang dibawakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismail di sini. Jadi tujuh poin ini secara ringkas ya. Ini insya Allah akan berseri terus. Pembahasan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili yang pertama sekali lagi ringkasannya sikap al-sunnah, sikap seorang muslim dalam pemimpin kaum muslimin memuliakan atau menghormatinya. Yang kedua mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang ma'ruf. Yang ketiga eh bersabar eh dalam hal yang tidak dia sukai. Yang keempat menasehati dengan cara rahasia. Yang kelima eh mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Yang keenam tidak memberontak kepadanya selama dia masih muslim dan yang ketujuh melaksanakan sebagian ibadah di belakang pemimpin tersebut di antaranya salat Idul Fitri dan Idul Al-Adha. Bismillah. Ya kita baca ucapan Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah. Langsung ya kita baca matanya dulu semuanya biar kita tahu gambaran apa saja yang akan kita bahas di sini. Beliau mengatakan wa yarawna salatal jum'ata wa ghairaha khalfa kulli imamin muslim baron kana au fajiran. Ulama-ulama eh, alil hadis mereka berpendapat salat Jumat dan selainnya di belakang pemimpin muslim yang baik atau yang yang fajir. Fa inna Allah azza wa jalla faradul Jum'ata. Allah memerintahkan untuk kita salat Jumat wa amra bi fardan mutlaqan dan Allah memerintahkan untuk kita mendatangkan salat Jumat secara mutlak ma'a ilmi ta'ala bi anal qa'imin yakunu minum al fajir wal fasik ya bersama dengan itu Allah tahu bahwasanya ada di antara pemimpin-pemimpin yang akan menjadi imam sholat tersebut ada yang fajir, ada yang fasik. Walam yastasni waktan duna waktin. Namun Allah tetap membolehkan, tetap ya, eh, mensyariatkan sholat Jumat tersebut di belakang siapapun dari pemimpin kaum muslimin. Wala amran binida lil, lil jum'ati duna amrin. Intinya sekali lagi, Allah maha tahu akan ada pemimpin yang dolim yang akan apa ya eh, menjadi imam sholat bagi kaum muslimin. Tetap Allah apa perintahkan kita salat di belakangnya. Kemudian beliau mengatakan lagi wa yarona jihadal kuffari ma'ahum wa in kanu jawratan atau jawratan bahwasanya imam-imam al hadis berpendapat jihad menyerang orang kafir itu harus di bawah ya pemimpin perintah pemimpin kaum muslimin bukan pemimpin ya jamaah pengajian ya bukan pemimpin di bawah tanah ya namun pemimpin kaum muslimin sebagaimana sabda Rasul SAW al imam junnatun yuqatalu min waraihi pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang di belakangnya nanti akan kita sampaikan sarahnya kemudian Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata lagi wa yarawna du'a lahum bil islahi wal atfi ilal adli mereka imam-imam ahli hadis berpendapat ya disyariatkannya mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Addu'a lahum bil islah. Semoga Allah memperbaiki keadaan mereka. Semoga Allah memberikan taufik kepada pemimpin kita untuk berhukum dan hukum Islam. Didoakan. Bukan malah di, dilaknat. Nah, kata beliau, imam-imam ahli hadis mereka berpendapat disyariatkannya mendoakan pemimpin kaum muslimin untuk Allah perbaiki mereka, untuk Allah jadikan mereka berhukum dengan hukum syariat Islam dengan keadilan. Kemudian ditambah lagi beliau mengatakan wala yarawnal khuruj bisayfi alaihim dan imam-imam al hadith berpendapat haram ya mengkudeta pemimpin kaum muslimin ya ini kalau kita baca poin-poinnya seperti yang sudah kita simpulkan tadi kurang lebih seperti itu. Yaitu eh tadi mendoakan dengan kebaikan, tidak mengkudeta eh dan beribadah di belakang mereka. Dan ini juga senada yang disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ismail ini senada dengan yang disampaikan oleh Imam atau Hawi rahimahullah taala dalam syarah dalam akidah Tahawiyah beliau mengatakan wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Tidak boleh kita mengkudeta pemimpin kaum muslimin bagaimanapun kedoliman mereka. Wala naja'u alaihim. Kata Imam Tahawi, tidak boleh kita melaknat mereka. Mendoakan mereka dengan kejelekan. Wala nanzi'u yadan min ta'atin. Tidak boleh kita melengserkannya Wa nara ta'ata min ta'atillahi faridah malam ya'muru bi Dan wajib kita mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dan kita berkeyakinan itu adalah kewajiban ya atas kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nad'ulahum bisalahi wal mu'afa dan kita doakan mereka dengan kebaikan dan dengan keselamatan. Kemudian beliau juga mengatakan ya annal hajj wal jihad madiyani ma'a ulil amri baratan kana au fujarat dan kita berpendapat melaksanakan ibadah haji berjihad bersama pemimpin kaum muslimin meskipun mereka adalah orang yang ya fajir bukan orang yang yang baik insyaallah ikan akan kita sampaikan sedikit demi sedikit syarah dari Al-Im Asyik Hamad bin Ibrahim bin Muhammad al Utsman tentang permasalahan ini dan memang perlu terus dijelaskan karena masih banyak kaum muslimin ya yang jahil tentang masalah ini bahkan para dai-dainya juga demikian illa marhamallah ini yang mungkin bisa kita sampaikan kurang lebihnya mohon maaf aqul qali hada wa akhiru da'wana anil rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com